Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. <clears throat> Kita melanjutkan <clears throat> eh, bahasan fiqih kitab zawaj <clears throat> al-wikalatu atau al-wakalatu fi zawaj mewakilkan dalam pernikahan. Al-wakalah atau al-wikalah ini minal uqud al-jaizah fil jumlah termasuk akad yang dibolehkan secara umum karena manusia membutuhkan terhadap eh, akad-akad perwakilan ini. Dan itu ulama telah sepakat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh pribadi orang itu sendiri, dia boleh mewakilkannya kepada orang lain. Orang orang yang umpamanya eh, umpamanya orang yang normal, akalnya normal, dia rosid, orang yang sudah bisa berdaya guna dengan baik, dia bisa berjual beli dengan sendirinya berarti dia juga boleh mewakilkan kepada yang lain. Jadi orang bisa menjalin akad nikah dengan dia sendiri. Orang yang e, dewasa, yang balik, berakal, dia bisa melakukan akad nikah oleh dia langsung sendiri dia tangani. Berarti dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Orang juga balik berakal dia bisa mencerai istrinya secara langsung. Bisa juga dia mewakilkan kepada orang lain untuk mencerai istrinya. Di sini uh, para ulama sepakat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh diri sendiri boleh diwakilkan kepada orang lain dan itu berlaku dalam jual beli, sewa menyewa, menuntut hak Uh, terus perseteruan dalam menuntut ya hak kemudian dalam pernikahan perceraian dan hal-hal yang lain yang bisa diwakilkan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau eh, secara pribadi beliau pernah melakukan akad nikah sendiri gitu. Maksudnya beliau langsung dari eh, beliau sendiri yang melakukan akad nikah itu. Beliau juga pernah mewakilkan kepada yang lain ketika pernikahan dengan Ummu Habibah di Habasyah. Beliau mewakilkan kepada uh, sahabat yang bernama Amr ibnu Umayyah Ad-Dumari. Beliau yang menjadi wakil Rasulullah ketika menikah dengan Ummu Habibah dan Raja Najasyi yang memberikan maharnya atas nama Rasulullah. Jadi kadang dirisbatkan pernikahan ini e, kepada An-Najasyi, maksudnya An-Najasyi yang menjadi wakil Rasulullah itu padahal beliau hanya dalam memberikan mahar saja. Adapun yang menjadi wakil Rasulullah untuk menerima e, pernikahan dengan Ummu Habibah adalah Amr ibnu Umayyah Ad-Dumari. Ini beliau mewakilkan secara sebagai mempelai laki-laki. E, juga boleh orang menjadi wakil dari kedua belah pihak. Di sini dalam hadis yang Imam Abu Dawud dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu anna ya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin wa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki Atardo an uzawwijaka fulana? Kamu rela saya nikahkan kepada si fulana? Seorang perempuan. Kemudian si laki-laki itu mengatakan na'am, ya. Kemudian Rasul berkata kepada perempuan yang dimaksud, Atardoina an uzawwijaki fulanan? Apa kamu rela saya nikahkan kepada si fulan? Kata perempuan, "Na'am." Iya. Fazawwaja ahadahuma sahibahu pada biha wa lam yafrid laha sadaqan. Kemudian Rasul menikahkan yang laki-laki ini kepada perempuan tersebut. Terus duhul dengan perempuan tersebut, maksudnya laki-laki tersebut walam yafrid laha sadaqan walam yu'tiha syai'an. Namun ketika akad nikah tidak e, menyebutkan maharnya berapa dan juga tidak memberikan sesuatu pun kepada perempuan tersebut, si laki-laki tersebut. Wa kana mimman al Hudaybiyah dan pria tersebut termasuk sahabat yang ikut dalam uh, Hudaybiyah. Wa kana man al Hudaybiyah lahum sahmun bi Khaybar. Sedangkan orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah memiliki bagian dalam uh, eh, gonima Khaybar. Falamma hadaratul wafatu qala tatkala menjelang mau meninggal dunia sahabat ini mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwajani fulana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikahkan saya dengan si fulana. Walam afrid laha sadaqan walam u'tiha syai'an. Sedangkan saya tidak e, tidak pernah menyebutkan maharnya berapa dan tidak pernah memberikan kepadanya sesuatu pun wa ushi ushidukum dan saya menjadikan kalian sebagai saksi anni a'taituha min sadaqiha sahmi bi khaybar wa saya memberikan kepadanya sebagai maharnya bagian saya bagian jatah saya yang ada di Khaybar fa akhadat sahmahu fa ba'athu bi mi'ati alfin maka perempuan tersebut mengambil eh, bagian tersebut dan menjualnya dengan mi'atu alaf dengan 100 ribu jadi dinar atau dirham di sini ada sini menunjukkan bolehnya mewakilkan menjadi wakil dari dua belah pihak seorang umpamanya e, mengatakan umpamanya ya bisa jadi si e, si wakil ini yang menawarkan atau memang si e, dua orang itu yang apa yang meminta untuk menjadi wakil bagi kedua keduanya. Umpamanya seorang laki-laki minta sama si bulan namanya Zaid. Zaid uh, tolong uh, saya nikahkan atau saya wakilkan pernikahan saya dengan uh, apa si bulan. Kemudian kalau perempuan yang nggak punya wali itu kan, mungkin kalau ada walinya, wali perempuan tersebut apa mewakilkan kepada si Zaid. Saya wakilkan pernikahan putri saya e, kepada si Bulanan, e, kepada kamu. Kemudian si Zaid menikah, mengatakan, saya menikahkan, ya kalau ada laki-lakinya ada di depan. Jadi di sini e, mewakilkan itu tidak mesti orangnya tidak hadir. Mewakilkan boleh orangnya ada hadir di di tempat. Jadi saya nikahkan kamu kepada si Bulanan, Ya ada saksinya. Itu sah. Jadi mewakilkan itu tidak disyaratkan orangnya tidak tidak ada, tapi boleh mewakilkan orangnya ada di di tempat. Itu apa e, mewakilkan. Jadi mewakilkan boleh dalam pernikahan. Kemudian man yasihu tawakiluhu wa man la yasih. Orang yang sah mewakilkan dan orang yang tidak sah mewakilkan ya sih tawkilu minar rajulil aqil al balik al hur sah mewakilkan dari pria ya, yang berakal yang balik lagi merdeka kenapa annahu kamilul ahliyah karena dia sempurna dalam uh, punya uh, daya apa uh, kecakapan dalam berdaya guna. Karena kalau hamba sahaya, hamba sahaya tidak bisa mewakilkan. Kenapa? hamba saya itu yang menikahkan adalah tuannya walaupun dia laki-laki itu. Dia tidak bisa menjalin akad dengan sendirinya. Nanti akan ada kalau hamba saya menikah tanpa izin walinya adalah tidak boleh. Rasul mengatakan ayyuma abdin ta'zawaja bi izni mawalihi wa ahli fahuwa ahirun dalam hadis sahih uh, budak mana saja ini budak laki-laki menikah tanpa izin walinya atau tanpa izin tuannya maka dia adalah berzina. Berarti karena dia tidak punya e, hak dengan sendiri berarti tidak bisa mewakilkan kepada orang lain. Begitu juga orang anak kecil kan. Anak kecil dia yang belum balik dia tidak bisa dengan sendirinya menjalin akad nikah maka tidak bisa mewakilkan kepada orang lain yang menikahkan anak yang maunya laki-laki ini. Orang di antara kita punya anak laki-laki ingin menikahkan dengan anak temannya yang perempuan yang belum balik juga. Yang melakukan akad nikah adalah walinya. Walaupun ter si anak laki-laki. Karena belum apa? Punya ahli ya, belum punya e, kecakapan dalam e, akad atau dalam daya guna. Terus dikarenakan perempuan tidak punya hak dalam menjalin akad nikah secara pribadi, perempuan kan dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri kan, harus pakai wali. Maka dia tidak bisa mewakilkan. Kalau memang dia masih punya wali. Tapi kalau dia sudah tidak punya wali, dia bisa menunjuk orang yang e, yang akan menjadi walinya. Ya kan la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Perempuan tidak bisa menikahkan perempuan dan perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dalam hadis sahih. Kemudian at taukil al mutlak wal muqayyad, mewakilkan yang mutlak dan muqayyad. Maksudnya mewakilkan secara mutlak. Ini umumnya seorang pria mengatakan kepada seorang pria yang lain, e, saya mewakilkan pernikahan saya. Terserah kamu. Itu kan mutlak. Berarti maharnya berapa, perempuannya bagaimana, dari mana, itu bebas. Itu namanya mutlak. Ada yang muqayyad, yang muqayyad yang dibatasi. Umumnya si laki-laki eh, mengatakan saya mewakilkan pernikahan saya dengan si pulana wanita tertentu dengan mahal sekian. Nah, bagaimana taukil yang mutlak yang tadi yang tidak dibatasi? E, para ulama menyebutkan bahwa e, ketika orang memberikan perwakilan secara mutlak maka si wakil itu dia boleh menikahkan kepada orang yang kufu dengan orang tersebut. Maksudnya orang yang mau di, apa, mewakilkan kepada dia. Maksudnya ketika mewakilkan orang artinya kan minta dicarikan yang cocok gitu kan. Bukan sembarangan maunya dicarikan perempuan yang umpamanya yang tidak sepadan dengan dia, umpamanya penyakitan, atau apa. Kan bukan seperti itu. Orang ketika mewakilkan itu adalah mewakilkan untuk mencarikan orang perempuan calon istri yang cocok bagi dia. Sehingga seandainya orang tersebut si wakil ini menikahkan dengan perempuan yang tidak sekupu dengan dia, maka akadnya sah, akadnya sah, tapi tidak mengikat. Kalau ternyata si laki-laki yang mewakilkan kepada dia itu tidak suka, maka dia berhak untuk membatalkannya. Itu kalau tauhid yang mutlak. Kalau yang muqayyad tadi dengan dibatasi sipulan, sipulanah itu kan dengan mahar sekian. Maka kalau menikahkan kepada yang lain tidak sah. Kenapa? Karena melanggar batasan. Kecuali kalau kepada yang lebih baik. Umpamanya yang lebih cantik, lebih murah, maharnya lebih baik, akhlaknya. Itu boleh. Karena dalam jual beli saja boleh orang e, disuruh membeli umpamanya membeli kambing umpamanya uangnya satu juta suruh beli kambing biasanya harganya satu jurat kambing. Terus dia dapat kambing dua ekor dengan yang e, besarnya sama nilainya satu juta boleh nggak? Boleh. Rasul pernah e, apa mewakilkan menugaskan Urwah al Bariqi untuk dengan membawa satu kambing untuk beli satu kambing. Beliau Urwah al Bariqi ini dengan satu dinar beli dua kambing. Terus yang satu kambing dijual, dijual eh, beliau jual lagi di jalan dengan satu dinar juga. Jadi datang pulang kepada Rasulullah dengan apa? Buat satu kambing dan uang utuh satu dinar dan Rasulullah memberkahi uh, tindakan Urwa al-Bariki ini. Jadi kalau mewakilkan apa melakukan daya guna akad kepada yang lebih baik ya itu adalah boleh. Kemudian al-kafa'ah fi zawaj, kesepadanan dalam pernikahan. Al-kafa'ah itu adalah al-musawa, al-mumasalah, adalah ke kesamaan ya, kesepadanan. E, yang maksud yang dimaksud dalam bab pernikahan ini adalah si pria sepadan dengan dengan apa? Dengan perempuan dalam status sosialnya. itu. Dan para ulama banyak berselisih tentang masalah kesepadan ini karena uh, ada hadis-hadis yang yang yang doaif yang kadang dijadikan sandaran oleh para ulama. Tapi yang jelas bahwa dalam yang pendapat yang roji bahwa e, eh, kesepadanan di sini adalah keislaman. Orang muslim laki-laki dia kufu dengan perempuan mukminah mana eh, perempuan muslimah mana saja selagi bukan pezina. Begitu juga wanita muslimah mana saja sepadan dengan laki-laki mana saja selagi bukan pezina karena kalau pezina kan ada larangan khusus kan Wahur rimazali kalal mukminin dan diharamkan menikahi pezina atas orang-orang mukmin. Dalam hadis Allah mengatakan eh, la yang kihuzani azani al majlud illa mislahu tidak menikahi uh, apa uh, orang yang berzina yang sudah dijilid yang diderak kecuali seorang yang semacam dia juga jadi maksudnya pezina itu tidak sepadan dengan yang bukan pezina maksudnya kalau seandainya uh, orang muslim yang ya umpamanya yang rajin menikah dengan yang biasa-biasa saja tapi dia bukan pezina nikah sah saja Karena kenapa innamal mu'minuna ikhwah orang mukmin itu bersaudara jadi kesepadanan di sini adalah adalah tadi maksudnya uh, uh, keimanan Walaupun tadi eh, ada batasan bahwa tidak boleh menikahi hamba sahaya. Walaupun dia muslimah, tapi hamba sahaya itu kan dalam kondisi darurat saja boleh menikah dengan hamba sahaya. Jadi walaupun hamba saya tersebut muslimah, tapi dia di Islam dilarang menikah dengan budak laki-laki merdeka haram menikah dengan budak kecuali kondisi darurat. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kesepadanan itu adalah atau kafah itu adalah al-Islam bahwa Rasulullah SAW menikahkan Zaid ibnu Harithah dengan siapa? Zainab bintu Jahash itu kan. Ini Kroasia kan termasuk bangsawan Quraisy. Sedangkan Zaid ibnu Harithah termasuk Mawali mantan-mantan budak. Terus juga uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan uh, menyuruh Fatimah bintu Qais termasuk apa wanita bangsawan juga Quraisy menikah dengan Usama ibnu Zaid. Para Usama ibnu Zaid putranya Zaid ibnu Harisa termasuk mawali juga. Ada hadis doaib yang mengatakan al-arabu ba'duhum akfa ba'din wal mawali ba'duhum akfa ba'din illa haikan au hajjaman. Uh, <clears throat> orang Arab itu sepadan dengan orang Arab. Artinya apa? Kalau dengan orang Arab tidak sepadan. Terus mawali mantan-mantan budak itu adalah sepadan dengan mawali juga. Kecuali haikan atau hajjaman ini eh, profesi-profesi uh, yang pada waktu itu apa ya uh, termasuk profesi yang yang kurang apa di masyarakat kurang apa eh, kurang disukai itu hajam kan tukang hijamah kan ya tapi uh, yang jelas hadisnya adalah dhaif itu kan. Dalam hadis yang yang lebih sahih Rasul mengatakan kepada Banu Bayadah, ini Banu Bayadah termasuk uh, orang-orang Arab yang terpandang juga Rasul mengatakan uh, angkihu Aba Hindin wa hajjaman. Nikahkanlah abahind dan dia itu adalah termasuk tukang hijama. Jadi maksudnya uh, tadi ya, yang hadis-hadis yang semacam tadi makanya ada kan orang ulama mengatakan kalau orang Arab tidak sepadan dengan orang Ajam, orang Quraisy tidak sepadan dengan selain Quraisy. Tapi itu pendapat-pendapat yang yang lemah, yang kadang dibawa dengan taksub kesukuan juga. <clears throat> Kemudian selanjutnya al-muharramat minan nisa. E, wanita-wanita uh, yang diharamkan dinikahi. Tidak setiap perempuan, tidak setiap perempuan halal dinikahi. Ada perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya, jadi muabbadan, muabbada, al-muharramat al-muabbada yang diharamkan selamanya, ada yang al-muharramat al muakwata yang diharamkan sementara waktu. Di sini yang pertama e, adalah al-muharramat al-muabbadah yang diharamkan selamanya. Ini ada tiga sebab. Pertama, nasab, kedua, musaharah, ketiga, ar persesuan. Yang pertama, nasab. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan Hormat alaikum أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات أختي وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف di sini yang pertama yang diharamkan dinikahi yang selamanya dari jalur nasab itu adalah uh, ummahatukum ibu-ibu kalian maksud jalur orang ke atas ibu nenek itu kan nenek dari bapak atau nenek dari ibu. Ya, ummahat ini maksudnya ibu dan ke atas, termasuk ibunya bapak. Itu haram di dinikahi. Kemudian wabana tukum putri-putri kalian, cucu ke bawah, putri dan cucunya, anak termasuk e, cucu dari anak laki-laki dan seterusnya. Itu haram dinikahi. Kemudian wa akhawatukum saudara, saudari-saudari kalian, baik yang sekandung, seibu sebapa atau sebapa atau se, e, seibu saja itu haram dinikahi. Terus wa ammatukum bibi. Bibi ini kan kalau dalam bahasa kita bibi itu ya e, Nah, di sini bibi dari bapak kan. Yang namanya amma itu adalah saudarinya bapak di Islam uh, yang saudari kakek kita kan punya kakek ya punya kakek saudari kakek itu termasuk amah juga kakeknya kakek itu kan punya saudari itu ada termasuk amah juga jadi kan kalau di kita mah kan biasa sebut apa nenek ya maksudnya saudarinya kakek biasa sebut nenek di Islam itu namanya amma termasuk bibi gitu makanya kan orang Arab orang Arab bilangnya apa E, anak paman anak paman yang yang datang ke sini anak paman saya maksudnya paman jauh maksudnya eh, kan satu suku satu kakek cuma ini saudarinya kak saudarinya kakek itu disebutnya keturunannya disebut anak bibi atau anak paman kan gitu jadi di Arab itu, di Islam itu bukan di Arab. Di Islam itu paman seseorang adalah paman bagi anak keturunannya. Artinya antum punya paman. Paman itu paman bagi anak cucu cicit antum. Itu Bukan bukan nenek, bukan kakek. Baik di sini paman di sini paman yang seibu sebapak dengan bapak kita atau seibu saja atau sebapak saja. Kemudian wa tukum khalah e, saudarinya ibu. Bibi kan? Bibi tapi dari ibu. Termasuk saudarinya nenek ibunya kan kita punya ibu, punya ibu kan? Ya. Nah, itu namanya saudarinya nenek kita adalah kholah juga. Dan begitu seterus ke atas. Kemudian wabana tulah keponakan anaknya, anak saudara laki-laki. Baik saudara laki anak saudara laki-laki sekandung atau sebapak atau seibu. Pokoknya eh, apa keponakan. Kemudian wabana tulukti putri saudari kita baik yang sekandung atau sebapak atau seibu saja. Kemudian wa ummahatukum allati arda'nakum. Nanti ada dalam bahasa Allah, ibu yang telah menyusui kita, ibu susuan. Nanti akan ada bahasanya. Kemudian wa akhawatukum minar Saudari kalian sesusuan. Orang menyusu pada seseorang Terus ada orang lain juga perempuan yang disusukan kepada ibu tersebut. Maka ini saudari sesusuhan Kemudian waraba ibu allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Eh, anak tiri. Anak tiri yang ibunya sudah digauli. Kesimpulan, eh, Zaid dia nikah sama janda. Janda itu punya apa? udah punya anak perempuan dari laki-laki yang lain. Zaid ketika nikah dengan e, perempuan yang punya anak perempuan apa ibu ini, terus ibunya digauli, maksudnya udah akad nikah terus digauli, terus semuanya ibunya dicerai atau ibunya meninggal dunia. Nah si anaknya itu haram dinikahi. Tapi syaratnya ibunya pernah di digauli. Tapi kalau akan nikah nih eh, si Zaid dengan perempuan tersebut terus eh, belum digauli meninggal dunia atau dicerai, maka boleh si Zaid menikah dengan anaknya. Kan di sini dalam Al-Qur'an allati dakhaltum bihinna yang yang ibunya telah kalian gauli. Fa'ilam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum kalau kalian tidak mendukulnya, tidak mendukul ibunya, maka anak tiri tidak halal, tidak haram bagi kalian. Kemudian uh, dalam dalam ayat yang yang sebelumnya kan uh, wala nakah hukum, Jangan kalian menikahi yang telah dinikahi oleh bapak kalian, ibu tiri ya. Ibu tiri atau yang pernah dinikahi oleh nenek e, kakek kita. Berarti nenek tiri. Nah, kalau ibu tiri itu haram dinikahi. Dengan sekedar bapak kita melakukan akad akad dengan siapa? dengan perempuan walaupun belum diduhur maka haram bagi si anak menikahi mantan istri bapak atau istri kakek tersebut. Terus wahala ilu abnaikumul alladzina min asrabikum. Uh, istri anak-anak kalian anak sulbi anak anak anak kandung masih menantu ya menantu itu haram di di apa dinikahi kalau menantu di sini Allah menyebutkan eh, nggak disebutkan disyaratkan telah didubul oleh anaknya tapi ketika ibu apa tadi anak tiri anak tiri disyaratkan diharamkan itu kalau sudah duhul dengan dengan ibunya Makanya dalam dalam uh, Islam ada kaidah uh, eh, al aqdu ya al aqdu alal ummahat eh, apa al aqdu alal banat yuharrimu al ummahat. Akad dengan anak ya anak perempuan mengharamkan ibunya. Antum nih nikah punya istri kan? Umumnya sekedar akad baru akad nikah terus istrinya meninggal dunia ya, belum diduhul atau langsung dicerai itu e, mertua ibu mertua itu haram selamanya nggak boleh dinikahi mahram itu selamanya walaupun belum diduhul dengan anaknya jadi al aqdu al banat yuharim al ummahat tapi e, ayat sebaliknya kalau ibunya yang dinikahi ad-duhul bil ummahat yuharrimu al banat. Duhul dengan ibunya mengharamkan anaknya. Beda kan? Jadi kalau akad dengan eh, dengan ibu eh, duhul dengan ibu mengharamkan anaknya. Tapi akad dengan anak dengan sekedar anak itu akan saja mengharamkan ibunya. Jadi di sini yang diharamkan jalur anak ya ke bawah, ibu, saudara, ya saudari, terus e, bibi baik dari bapak atau dari ibu termasuk dari kakek, nenek. Kemudian keponakan, terus e, keponakan dari laki-laki ataupun dari perempuan itu yang jalur nasab. Jadi anak paman tidak termasuk kan? anak paman itu halal di dinikahi. Yang kita cukupkan insya Allah kita lanjutkan dalam Al-Muharramat dengan sebab musaharah. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. a m dernier Thank you. n e